الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد طيب إنما الله الولي المولى secara bahasa Al-wali bisa berarti al-qurbu dekat al-wali dari kata al-waliyu al-waliyu walayali Hadisnya bermakna al-qurbu wad dunu ad dunu Al-qurbu yang dekat, maknanya dekat. Itu secara bahasa. Sehingga disebutkan kullu ma ya, kullun mimma yalika wa kullun mimma yalika itu artinya mimma yuqaribuk termasuk hal-hal yang yuqaribuka mendekat dekat kepadamu kul mimma eh, nah mimma yalik ada kan kul mimma yalik kul mimma yalik makanlah dari yang dekat dari kata waliu dari kata wala yali al waliu maknanya al qurbu Nah, seperti itu juga dalam hadis wakul mimma yalik. Wakul mimma yalik. Yani mimma ini yani yang dekat dengan kita. Jadi makan kalau bersama-sama itu makan yang nah, yang dekat. Dalam satu nampan misalnya kalau lauknya berbeda gimana? Atau ya, kalau apa namanya uh, dalam hidangan entah di meja ya nah, itu boleh <clears throat> ada yang menyebutkan boleh ngambil yang walaupun tidak dekat dia nah, misalnya di sini dekat dengan dia ayam di sini daging di sini telur nah dia pengen makan telur tapi kalau misalnya dalam satu nampan kan biasanya lauknya sama semua ambil yang dekat Kul mimma yalik. <clears throat> Wal waliyu al wali al wali al waliyu diddul adu lawan dari al adu ini musuh tinggal diartikan wali itu apa dari pengertian al-adu ini. Musuh itu semua yang menginginkan kemudaratan bagi kita. Itu adalah musuh. Semua yang ingin menimpakan apa menginginkan kecelakaan bagi kita itu adalah musuh. Lawannya apa? Lawannya adalah wali. Jadi kalau tidak punya seperti itu adalah nah, wali. Bisa bermakna teman, sahabat, pelindung, orang dekat. Nah, itu al wali. Diddul alu. Diddul alu Lawan dari al-adu. Kalau terkait dengan al-adu, musuh, itu di sebagian ulama menerangkan musuh manusia itu ada yang ada tiga. Musuh manusia itu yang paling berbahaya itu tiga. Lebih berbahaya dari yang tiga ini adalah an-nafs. Musuh manusia itu syaitan, dunia, dan nafsu. Yang paling berbahaya dari tiga ini nafsunya sendiri. Itu kata al-wali. Sekarang al-maula. <clears throat> al-maula secara bahasa banyak pengertiannya. Maula artinya bisa Al-mu'tiq al-mu'tab. Al-mu'tiq yang membebaskan budak. Al-mu'tab budak yang dibebaskan. Nah, itu maula bisa. Itu secara bahasa. Bisa juga bermakna nanti eh, maula an-nasir as-sadiq Al-Muhib Al-Muhib yang mencintai dan bisa juga bermakna Al-Halif pengiring yang ikut yang bergabung asyarik sekutu ya, itu diantara dan atar yang, yang mengikuti nah ini makna-makna al-maula maulal kaum minhum. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulal kaum minhum. Maula suatu kaum, suatu kabilah itu bagian dari mereka. Dinisbahkan kepada mereka. Jadi maula-maula Rasulullah sallallahu alaihi itu semuanya dinisbahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Hashimi. Al-Hashimi, semuanya dinisbahkan kepada beliau Al-Hashimi. Zaid bin Haritha salah satu diantaranya siapa lagi Itban eh, bin Malik ya nah, itu juga mau Maula Rasulullah SAW Safina atau Nam itu mereka dinisbahkan kepada Rasulullah SAW nah, bisa saling bisa dia apa namanya maula yang membebaskan budak ini menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya. Al-wali sama dengan al-maula. Al-wali itu sama dengan maknanya maknanya ya, maknanya sama dengan al-maula. Wal wilayah al wilayah turunan dari kata al wali ini juga al waliyu al wilayah dengan kasrah di al wilayah sama artinya dengan as-sultan sama dengan as-sultan. Kalau al-walayah dengan fathah sama artinya dengan an-nusrah. An-nusrah pertolongan, pembelaan. Sama artinya dengan an-nusrah. Baik. Dua nama ini banyak disebutkan dalam ayat. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat 9. Surat Asy-Syura ayat 9. نعم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ayat 9 الله هو الولي Kemudian dalam surat itu juga ayat ke-28. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa waliyyul hamid. Ayat ke-28. Wa huwa waliyyul hamid. Kemudian dalam surat Al-Hajj itu Al-Maula. Nama Allah Al-Maula. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir ayat 78 surat Al-Hajj ayat paling akhir. Nah. <clears throat> Qala az-Zajjaji, az-Zujjaji Az-Zujaji, murid Az-Zajjaj, dia menisbahkan diri kepada gurunya. Al-Wali dalam perkataan orang Arab itu itu bisa sampai sepuluh bentuk yang asalnya yang asalnya itu dari perkataan mereka dalam bahasa Arab ini hadha syai'u hadha asyai' yali hadha syai' hadha syai' yali hadha syai' hadha syai' yali hadha syai' ini dekat dengan ini atau menyusul dengan ini sama aja mana tidak ada batas antara keduanya itu asalnya dari nah jadi dia membuat sesuatu itu meletakkannya menyusul yang lain tanpa bah, tanpa batas tanpa ada dinding mendempetkan ini misalnya menyusun dua benda. Nah, hada yali hada. Ini berdekatan dengan ini. Ini makna secara dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, sekarang makna dua nama ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Al-wali. Sekarang yang pertama al-wali Allahu waliyul ladina amanu. Dalam surat Al-Baqarah. Kelang setelah surat eh, setelah ayat kursi Terus ayat tentang ikrahatid din, la ikrahatid din. Kemudian ayat berikutnya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah nasiruhum. Maknanya wali di situ nasiruhum. Wa zahiruhum. Maknanya berdekatan nasir sama zahir. Penolong, pembantu, yang membantu membela mereka. Yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi. Allah menjaga mereka, melindungi mereka dengan pertolongannya, dengan memelihara mereka atau mencintai mereka dengan pertolongan dan taufiknya. Atau mengatur mereka dengan taufik dan pertolongannya. Ini wali. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Allah yang mengatur mereka. Allah yang mengawasi mereka, Allah yang menolong mereka. Allah yang melindungi mereka, Allah yang menjaga mereka dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata guru beliau, Az-Zajjaj. Az-Zajjaj. Al-Wali huwa fa'il. Ya. Dari kata al-mualah. Al-mualah. Al-wali itu dari dengan wazan fa'il ya. Dengan wazan fa'il. Dari kata al, dari al-mualah loyalitas, kecintaan, pertolongan, pembelaan. Sama artinya wal, Maka diartikan al-wali itu an-nasir. An-nasir. Dari sini beliau mengartikan al-wali adalah an-nasir. ditambah oleh Al-Khattabi dalam sya'nud doa sama seperti yang zajjar tapi ditambah bahwa al-wali aidan huwal huwa al-mutawalli al-mutawalli al-mutawalli itu yang dia itu memikul tanggung jawab mengurus mutawalli lil amri wal qaim bihi itu al-wali. Nam, al-wali. Al-mutawalli itu maknanya seperti itu. Dia memikul urusan menanggung ber, ini apa namanya? E, mengatur. Bertindak, berbuat, mengakukan sesuatu untuk mengatur urusan tersebut. Ini mutawali namanya, al-mutawalli. Kalau dia nanti al-mutawalli li ini maka ini diperhatikan apa namanya kita nah, yang sudah ada kemauan apa namanya kemampuan membaca lihat-lihat kalau dia depannya itu huruf jernya itu lam atau an ya. Nah, kalau seperti ini mutawalli lil amr itu berarti dia mengatur bertindak meng mengurusi sesuatu kalau dia al mutawalli mungkin an itu berartinya apa berpaling menjauh justru ini beda beda ini kata-kata kalimat-kalimat yang membutuhkan huruf jar itu perlu di dicermati da'alahu beda dengan da'a alaihi beda lagi nanti dengan da'a bihi seperti juga nanti apa dengan kalimat dengan apa namanya dalam asma wa sifat istawa bisa dia secara berdiri sendiri. Istawa ala, istawa ila. Qala rahimahullah. Nah, nah di sini wali dengan pengertian al-mutawalli lil amr mengatur urusan mengurusi satu perkara sama seperti waliyul yatim sama seperti al wali waliyu al yatim pengurus yang menanggung, yang memelihara anak yatim. Itu kalau maknanya apa? Al mutawalli lil amr wal qaim bihi. Asalnya tadi ke atas al walyu. Asalnya dari kata al walyu yang artinya apa? Al qurbu, dekat. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan di dalam al-maqsad al asna al-wali maknanya al-muhib al nasir al-muhib al nasir al-muhib yang mencintai al nasir yang menolong ini gimana al-wali secara bahasa <clears throat> Sekarang al-maula. Nah. nah di sini dinukilkan oleh beliau dari perkataan Ibnu Jarir rahimahullah taala tentang firman Allah dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana yakni anta waliyuna binasrik. Anta maulana artinya anta waliyuna binasrika. Anta waliyuna binasrika ringkasnya wal maula di dalam tempat ini dalam kalimat ini dia berwazan maf'al Wazannya wazan maf'al. <clears throat> Itu keterangan Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Al-Khattabi mengartikan maula dalam masyarakat doa al-maula itu an-nasir al-mu'in An-Nasir Al-Mu'in. A'ana yu'inu mu'inun. Nah, terkait dengan makna ini dikatakan oleh Al-Hulayni Al-Hulaimi menerangkan maknanya annahu subhanahu wa taala al-ma'mul al-ma'mul yang diharap al-ma'mul yang diharap fin nasri wal ma'unah yang diharapkan dalam pertolongan dan bantuan al-ma'mul yang diharap dalam pertolongan dan bantuan li'annahu huwal malik karena dia adalah Malik, Maharaja, Raja, Maha Penguasa. Nah, Baik, nah terkait manapun juga nama yang nama Allah yang dua ini dua nama Allah ini Al Wali dan Maula. Kalau dia bermana wilayah ini kesultanan. Kalau dia bermana walayah artinya apa? Kecintaan dan tawallihi tawalli apa? Perhatian kemudian tadi al-qaim am al-mutawalli li al-amr yakni mengurusi, mengatur, bertindak eh, untuk hamba-hambanya itu ada dua dua jenis. yakni wilayatullah dan tawallihi itu terhadap hambanya ada du, ada dua. Kalau kita ringkas kewalian Allah terhadap hambanya itu ada dua. atau muwalah Mana aja antum pilih. Kewalian Allah. ini Allah sebagai wali bagi hambanya itu ada dua bentuknya. Yang pertama wahya wilayatun amma Wilayatun amma Itu mungkin di apa sebagai bentuk mungkin diterjemah dalam dalam ayat itu wahwal wali waliyul hamid karena Syekh juga menyebutkan itu sebagai makna yang umum. Wilayatun ammah artinya hiya tasrifuhu subhanah. Ini sama dengan makna yang diterangkan oleh Syekh tadi. Tasrifuhu subhanahu wa tadbiruhu. Pengaturan dan pengelolaan. Allah subhanahu wa ta'ala lijami'il kainat terhadap semua yang ada. Tasrifuhu subhanahu na'am wa tadbiruhu subhanahu li jami'il kainat. Mengatur dan mengelola semua yang ada, yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita kita lihat. Nah, mat benda mati ataupun benda hidup. Ini wilayah wilayatun ammah. Masuk dalamnya siapa? Mukmin wa kafir. Nah itu yang di, bisa ditersirat di dalam makna eh, dalam ayat itu dalam surat Syura ayat 28. Ini maknanya wilayatun amma. Ya, wilayatun ammah. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Wahwal waliyul hamid. Wahwal waliyul hamid. Ini makna wilayah yang aman. Nah, artinya makna Allah menjadi sebagai wali orang orang kafir. Allah sebagai wali orang kafir artinya Allah malikuhum, raja mereka, penguasa mereka. Nah, mengatur mereka dengan apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa lolos. Nah, tidak ada yang bisa menentang. Ini kewalian Allah meliputi wali sebagai apa terhadap orang-orang kafir juga. Ini bahwa Allah menguasai mereka, mengatur mereka sebagaimana yang Dia maukan. Nah, tapi kenapa disebutkan dinafikan dalam surat Muhammad surat Qital ayat 11 itu ذلك بأن الله Allah maula آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Hal itu karena orang-orang Allah adalah wali orang-orang maula orang-orang mukmin yang beriman. Sedangkan orang kafir itu tidak ada maulanya. Yang dinafikan di sini adalah wilayatul mahabbah wat taufiq. Yang dinafikan di situ adalah wilayatul mahabbah wat taufiq wa nasr wat ta'yid. kewalian dalam hal apa mahabbah, taufiq, nasr, wa ta'yid. Ini yang dinafikan. Maka Allah katakan la maula lahum. Untuk orang yang kafir tidak ada cinta buat mereka. Tidak ada pertolongan buat mereka. Nah, baik. Nah, itu yang amah. Sekarang wilayah yang khasah. Jenis yang kedua wilayah yang khasah. Ini yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang dikhususkan Allah untuk orang yang beriman. Ikhtasallahu bihi ibadahu al-mu'minin. Ikhtasallahu bihi. Allah khususkan. Ya. Untuk orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang hamba-hambanya yang beriman. Apa konsekuensinya? At-tawalli atau wilayatun khasah ini inayatuhu bilutfi. nam inayatuhu wa lutfuhu biibadihi al-mu'minin. Perhatian Allah, kelembutan Allah, dan taufik Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini wilayatun khassah Termasuk juga tawalli khaswah ini tadi. Wilayatun khaswah ini adalah konsekuensinya juga ghufran dzunub. Ghufran dhunub. Nah. Diampunkannya do dosa-dosa. Seperti doa dalam surat Al-A'raf, "Anta waliuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin." Anta waliyuna, engkau adalah wali kami ya Allah, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin. Nah, konsekuensi dari wilayatun khassa Yang berikutnya at-ta'yid wan nasr. Konsekuensi berikutnya dari wilayatun khassa ini tadi. Nah, artinya boleh dikatakan apa buahnya? Apa yang diterima oleh mereka yang mendapatkan wilayah khassa ini? pertolongan dan dukungan. Nah. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Nah. Pertolongan dan dukungan. Pertolongan terhadap musuh-musuh. Seperti juga jawaban Rasulullah SAW ketika beliau perintahkan kepada Umar bin Khattab untuk menjawab Abu Sufyan yang masih musyrik ketika itu. Lana uzza la uzza lakum. Nah. Qul kata Rasulullah. Katakan. Mada naqul? Nah. Allahumma ulana la maulalakum. lakum. Allah wali kami, pelindung kami, penolong kami, pembela kami. Kami kamu nggak punya pembela. Nah, konsekuensi berikutnya adalah mannahu alaihim. Mannahu subhanah alaihim. Anugerah Allah untuk mereka. Untuk orang yang beriman, para walinya. biduhulil jinan. Anugerah Allah untuk mereka dengan apa? Masuk surga mereka. Lahum darus inda rabbihim. Lahum darus inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima ya'malun. Surat Al-An'am ayat 127. Nah sekarang di dalam enam apa yang bisa membuat kita mendapatkan itu semua wilayatullah caranya untuk bisa mendapatkan wilayatullah dan baik itu yang ya, tentunya yang kita harapkan adalah yang khasah wilayatun khasah nah itu diterangkan oleh Allah dalam surat Yunus Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim walahum yahzanun." Tahuilah bahwa para wali Allah itu mereka sungguh tidak akan merasa takut, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Mereka tidak takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi di hadapan mereka, tidak cemas, tidak gelisah. Walahum yahzanun dan tidak pula merasa sedih dengan apa yang tertinggal, yang luput dari mereka. Ini wali-wali Allah yang dibela, yang dilindungi oleh Allah, yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka nah, wali-wali tersebut adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Mereka akui, mereka benarkan Iman tentunya yang menumbuhkan, membuahkan amal. Yang berkonsekuensi amal. Tidak cuma sekedar aman tubillah atau lisan. Tapi iman yang menuntut adanya sebuah ketundukan. Sikap menerima. Nah, <clears throat> wakanu yattaqun dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Selalu melakukan hal-hal yang bisa menghalangi mereka dari murka Allah. Selalu mengerjakan hal-hal yang bisa melindungi mereka dari adab Allah. Ini mah mereka Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ini istimrar. Untuk mendapatkan kewilayahan itu istimrar. Nah. Nah, istimrar terus menerus terus menerus. Makanya disimpulkan oleh para ulama, fala tunalu wilayatullah illa bil imani shadiq wa taqwallah fi sir wal alan. Jadi tidak didapatkan kewalian kecintaan Allah, dilindungi, didukung, dikuatkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diperhatikan oleh Allah kecuali dengan iman yang benar, iman yang jujur. Fisir dan takwa Allah fisir wal alan takwa kepada Allah dalam keadaan rahasia. Nah, dalam keadaan alan bersama orang banyak. Nah, ya, nah ini upaya untuk mendapatkan kewilayahan kewalian dari Allah. Dan Allah sudah janjikan untuk para walinya itu lahumul busra, Lahumul busra fil hayatid dunia. Untuk mereka lah. Hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa inilah. Untuk para wali inilah. Al busra buat mereka. Berita gembira. Fil hayatid dunia wa fil akhirah. Ada yang mengatakan busra itu ketika mereka mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang mengatakan ketika mereka melihat ru'ya salihah. Nah. Ya, ini orang-orang yang sudah mendapatkan wilayah dari Allah. Maka jangan coba-coba untuk mengganggu mereka. Karena Allah sendiri yang menyatakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah nan ya, bahwa beliau mengatakan innallaha qal sungguhnya Allah berfirman man adali waliyan faqad adantuhu bil harb siapa yang menyakiti memusuhi mengganggu wali-waliku kata Allah aku umumkan perang dengannya aku umumkan perang dengannya Nah, di dalam hadis itu juga Allah sebutkan untuk mendapatkan wilayatullah sebagaimana dalam ayat beriman kepada Allah kemudian senantiasa bertakwa. Nah, ini rinci sebagian dari rinciannya disebutkan dalam hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hambaku eh, enam, hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa-apa yang aku wajibkan kepada dia. Ini pertama kali apa? Dengan al-fara'id. Berjuang untuk melakukan faridah. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, salat tepat waktu. Sempurna rukun-rukunnya. Wajib-wajibnya. Sunnah-sunnahnya. Tumak ninahnya. Mukam surutnya Surut-surutnya sempurnakan. Malam sholat. Puasa juga demikian. Haji dan umrohnya juga demikian. Nah, tunaikan yang wajib-wajib itu sempurna. Lengkap rukunnya. Ya, Syurut-syurutnya, mukammilatnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Nah, setelah dia mengerjakan yang faraid, terus dia senantiasa berjuang berusaha untuk mengerjakan nafilah tambahan-tambahan amalan, amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintai dia. Faida ahbabtuhu kalau aku sudah mencintai dia dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW kalau Allah sudah mencintai seseorang Allah umumkan kepada Jibril Allah panggil Jibril Ya Jibril uhibbu fulanan fa'ahibbah fa'ahabbahu Jibril Ketika Allah mencintai seseorang, Allah umumkan, Allah katakan kepada Jibril, aku mencintai si fulan. Cintailah dia. Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan. Fa'ahibbuh. Nah, maka dicintai oleh penduduk langit. Seluruhnya mereka mencintai si fulan tersebut. Setelah itu diletakkanlah al-qabul di dunia. Di muka bumi untuk untuk dia. Nah, nah di sini Allah sebutkan dan Allah menyebutkan faida ahbab kuntu sam'ahu. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadi telinganya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, matanya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, tangan yang dia mengayun memukul dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, kaki yang dia melangkah dengannya. Allah beri taufik tangan dan kaki itu, telinga itu, mata itu untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dimudahkan untuk taat kepada Allah. Mata, telinga, tangan, dan kakinya. Tidak dia bertindak, tidak dia berbuat, berbuat, berbuat tidak dia terayun, tidak dia melihat, tidak dia mendengar kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, wa idza wa in sa'alani la'utiyanna. Bahagialah orang yang jadi wali Allah. Kalau dia meminta kepada aku kata Allah, la'utiyannah. Pasti aku kabulkan, aku berikan apa yang dia minta. Tidak langsung mungkin, tapi terhindar bisa jadi apa? Terhindar dia dari nah, lawan apa yang dia minta kepada Allah. Tapi biasanya mereka ini jarang-jarang minta dunia. Wala ini sa'adani, sa'adabi la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi dia. Nah, nah maka upayakanlah untuk menjadi wali Allah dengan banyak nah, mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan fardu. Amalan-amalan wajib kita itu diperhatikan. Jangan karena semangat mengerjakan sunnah yang fardunya hilang. Hatta dalam satu amalan, misalnya sholatnya amalan sunnah yang dikejarkan tapi rukunnya ketinggalan, yang wajibnya ketinggalan. Makanya nah, mereka menerangkan para ulama kita menerangkan makna iqamatus shalah, mendirikan salat itu salat yang betul-betul tegak sempurna, lengkap rukunnya. Bayangkanlah kalau orang itu mendirikan rumah. Kalau pondasinya tidak kuat, dindingnya, pilarnya tidak kuat, apa yang akan terjadi? Roboh maka kalau sholat itu tidak kuat berdirinya, la tanha anil fahsyai wal munkar. Tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan mung mungkar. Karena Allah menyebutkan aqimus sholat, inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Betul-betul hendaknya mengerjakan sholat agar sholat itu mencegah orang itu dari perbuatan keji dan keji dan mungkar. Nah. nah. Dimulai yang punya anak diperhatikan sejak dia dini perhatikan bagaimana wuduknya bagaimana sholatnya nah, betul-betul diperhatikan nah, jangan dia ya di, dibiarkan asal asal sholat nah, supaya diperbaiki ini tanggung jawab para aba wa ummahat nah, bukan para muda risin dan muda risat ya nah mereka menjejalkan teori, barangkali mengajarkan teori, contoh mungkin yang benar, tapi tinggal prakteknya mereka di rumah. Atau ketika bersama abah dan umatnya. Nah. nah. senantiasa dijaga. Ya, walaupun sedikit yang dikerjakan amalan-amalan sunnah tersebut, tapi ajak ikhlas karena Allah, ya, itu lebih bermanfaat. Nah. Ya. Jadi ber, bermanfaat. Mungkin dua rakaat sholat sunnah duha, misalnya witir cuma dua tiga rakaat. Nah, tapi terus Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, nah ahabul amali lillah adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling ajak terus kontinu walaupun sedih walaupun sedikit walaupun sedikit. Nah. Akhirnya sudah jelas insya Allah faedah dari beriman dengan nama ini. Allah adalah al-wali, al-maula. Ya. Apalagi dalam sebagian ayat Allah menyatakan wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukup Allah sebagai pelindung. Maka jangan cari pelindung, jangan cari cari teman baik, teman dekat selain Allah. Dan Allah sudah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa may ya'shu 'an rahman nuqayyid lahu syaitanan huwa lahu qarin." yang berpaling dari mengingat Allah. Kalau dia tidak bersama Allah, pasti bersama syaitan. Tidak ada pilihan lain. Nah, ya, ya. maka berusaha untuk menjadi hizbullah. Nah, Allah akan selalu melindungi orang-orang yang menjadi enam wali-walinya di dunia dan juga di akhirat. Dan itu adalah arti Allah sudah menyatakan pula wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, dan orang-orang mukmin yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah. Maka pasti akan Allah bela. Pasti akan Allah lindungi. Nah. <clears throat> Wallahu a'lam besok ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini dari nama Allah Al-Wali dan Al-Maula. Mudah-mudahan bermanfaat.